sebaik-baik amal untuk mengisi waktu seorang muslim. Aktivitas yang paling bermanfaat. Duduk di majelis ilmu. Mendengarkan ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah ilmu, meningkatkan keimanan, duduk di taman-taman surga. Karena paham dalam masalah agama merupakan alamat tanda, salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Ini yang ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih dari sahabat Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairah. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya. Allah inginkan kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyebutkan maka Allah jadikan dia kaya. Allah jadikan dia terkenal. Allah jadikan dia memiliki istri yang cantik, suami yang tampan rupawan anak yang banyak memiliki kedudukan di dunia. Tidak. Tapi yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya yufaqihu fiddin Allah jadikan dia faqih, paham agama. Duduk di majelis ilmu salah satu jalan untuk bisa paham agama. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda masih memiliki semangat. Allah masih membimbing Anda untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, duduk di majelis ilmu tersebut, mendengar dengan khusyuk, dengan khidmat, ayat-ayat yang dibacakan, penjelasan-penjelasan para ulama, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kandungan-kandungan dan makna-maknanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini, ilmu agama yang meninggikan derajat seseorang melebihi manusia-manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu beberapa derajat lebih tinggi lagi. Orang yang berilmu, mereka termasuk orang yang beriman, pasti. Yang dimaksud di ayat ini. Tapi disebutkan secara khusus derajatnya lebih tinggi lagi beberapa derajat. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala menuturkan Dia pernah masuk ke masjid. Di Damaskus. Dia dapati di sana lebih dari 30 orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tua, berumur di Syam. Setiap mereka menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka atau di, bersama mereka duduk seorang pemuda. yang mukanya bersih, bercahaya. Pemuda ini duduk dengan tenang, diam. Ketika mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berselisih tentang satu hadis atau ada keraguan-raguan tentang apa yang mereka sampaikan, mereka merujuk kepada pemuda ini bertanya. Lalu pemuda ini pun berfatwa memberikan penjelasan kepada mereka. Abu Muslim Al Khawlani terheran-heran siapa orang muda ini. Setelah majelis itu bubar, dia mendekati anak muda itu, lalu dia duduk di hadapannya dan bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qal, "Ana Mu'adz ibnu Jabal." Aku adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika itu lebih dari 30 orang. Bid'u wa thalathin. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tua dari dia. Setiap orang dari mereka di Mesir itu menyampaikan hadis. Ketika berselisih, bertanya kepada dia, merujuk kepada dia, dan dia yang memberikan penjelasan ilmu, memuliakan dia, meninggikan dia, walaupun umurnya paling muda ketika itu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma درجات di dunia dan di akhirat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah memuja dan memujinya. Memohon keistiqomahan kepadanya. Karena Anda bisa hadir duduk di majelis-majelis ilmu Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hingga menjelang siang majelis kita akan dihiasi oleh sejarah emas seorang pemuda tetapi bukan sembarang pemuda. Ini adalah pemuda didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dijadikan contoh oleh pemuda-pemuda hari ini bahkan juga oleh setiap kaum muslimin. Tadi malam kita sudah belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu isinya berbunyi wa ashabi amanatun li ummati dan sahabat-sahabatku adalah amanah bagi umatku amanah penjaga pelindung pembimbing mereka fa idza dhahaba ashabi apabila sahabatku sahabat-sahabatku telah pergi Ata ummati ma yu'adun. Maka datanglah kepada umatku apa yang telah dijanjikan berupa fitnah-fitnah, perselisihan, pertikaian, peperangan-peperangan, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan muncul. Sahabat laksana bintang. Karena di awal hadis itu tadi malam kita sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dengan bin bintang an-nujum amanatun lis-sama fa idza dhahabat an-nujum atas samaa ma tu'ad apabila bintang-bintang bintang-bintang adalah amanah bagi langit yang menjaga langit menghiasi langit menjadi penunjuk arah bagi manusia dan membentangi langit dari syaitan-syaitan yang berusaha mencuri berita. Apabila bintang telah pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan kepada langit hari kiamat. Wa ana kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan aku adalah amanah bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, maka akan datang menerpa menimpa sahabat-sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka berupa fitnah, perselisihan sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul terjadi perselisihan bangsa Arab, bangsa Arab murtad, berpaling dan itu terbukti. Kemudian dilanjutkan sahabat-sahabatku adalah amanah bagi umatku. Maka wahai saudaraku, sahabat laksana bintang. Membaca sirah mereka sejarah mereka akan selalu menghiasi majelis-majelis kita. Mereka adalah laksana bintang yang siapapun dari mereka bisa dijadikan panduan bagi kita. Cermin dalam kehidupan, suri tauladan. Salah satunya adalah sahabat muda ini yaitu Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu anhu. Tentu kita tidak bisa membaca semua sirohnya karena itu akan panjang sekali. Tidak akan mencukupi waktu kita. Sesuai dengan judul pertemuan kita wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal dan wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau banyak. Kita akan pilihkan beberapa di antaranya agar kita ambil pelajaran berharga dan bisa kita jadikan juga sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang paling paham, paling mengerti halal dan haram. Apa kata Nabi yang mulia? A'lamu ummati bil halali wal haram, Muadz ibnu Jabal. Umatku yang paling mengetahui halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Memiliki akal, memiliki kecerdasan, keberanian, pemahaman yang dalam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus dia ke Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, Bima takdi ya muad, Dengan apa engkau nanti di sana di negeri Yaman memutuskan di tengah manusia? Muaz menjawab, "Bi kitabillah." Dengan kitabullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaan, "Fa illam tajid fi kitabillah?" Jika engkau tidak dapatkan keputusan hukum itu di dalam kitabullah, apa yang engkau lakukan? Qala akhdi bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memutuskan dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan fa illam tajid fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata tidak engkau dapatkan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muadz ajtahidu ra'yi wala alu aku akan berijtihad dengan pendapatku ini kecerdasan dia pemahaman dia, fikih dia, dia paham urutan-urutan untuk menyimpulkan hukum sebagai sumber hukum di dalam Islam. Mendengar jawabannya Tahallala wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berbinar, bercahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gembira Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata segala puji bagi Allah alhamdulillahilladzi waffaqa rasula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing melimpahkan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal. Salah satu sahabat yang sudah diizinkan berfatwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat yang tidak pernah absen dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang masuk Islam dalam usia muda, 18 tahun. Masa mudanya itu dimanfaatkan untuk bermulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sejak dia masuk Islam bersyahadat hampir-hampir dia tidak pernah meninggalkan atau jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Syahr bin Hausyab salah seorang tabi'in berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu wa fihim Muadz bin Jabal nadharu ilaihi haibatan lahu." Allahu akbar. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku, lihat haibah ilmu itu, wibawa ilmu itu. Apa kata Syahr bin Hausab? rahimahullahu taala adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berkumpul lalu mereka berbicara dan di tengah mereka ada Muaz setiap mereka hendak berbicara mereka melihat kepada Muaz bin Jabal haibatan lahu karena segan menghormati Muaz bin Jabal usianya masih muda tahu Anda berapa usia wafatnya Muaz bin Jabal 30 tahunan Sahabat-sahabat berkumpul lalu berbicara, setiap berbicara melihat kepada Muaz bin Jabal. Karena ini orang yang paling paham nih, faqih tentang halal dan haram. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sering diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai mustasyarnya tempat orang tempat dia minta pendapat berbagi bermusyawarah apa kata Umar laula Muaz bin Jabal lahalaka Umar kalaulah bukan karena Muaz bin Jabal pastilah Umar akan celaka perhatikan kedudukan ilmu maka wahai para orang tua, jangan pernah khawatir terhadap kehidupan dunia anak Anda. Lebih khawatirlah terhadap kehidupan akhirat anak Anda. Selagi anak Anda masih memiliki kesempatan dan waktu, arahkan dia, beri motivasi, dorong dia untuk belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama, anak Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu agama, seseorang itu bisa menempuh jalan ke sorga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan Allah jadikan jalan menuntut ilmu itu sebagai jalan yang memudahkan untuk ke sorga kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat tentang Mu'ad bin Jabal. Nanti masih ada di akhir nanti tentang wafatnya beliau. Karena tujuan majelis kita bukan membaca sirahnya, tetapi saya ingin sedikit menjelaskan kepada antum semua tentang kedudukannya, menakibnya, kemuliaannya. Dan itu dia raih, dia dapat setelah anugerah dari Allah dengan il dengan ilmu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa riwayat yang memuat wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Dan riwayat-riwayat ini terpisah Ada satu riwayat memuat wasiat paling banyak. Dalam satu riwayat memuat sepuluh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan baca dahulu sepuluh wasiat ini, kemudian setelah itu kita lanjutkan beberapa wasiat lainnya yang terpisah dari hadis ini. Kaum muslimin dan muslimat Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim kata-kata yang singkat tetapi syarat dengan ilmu, padat makna. Kata-kata yang singkat tetapi memuat banyak sekali hikmah, ilmu, hukum, pelajaran-pelajaran. Kita butuh majelis yang panjang untuk menyampaikan satu permasalahan. Perlu satu ceramah berbicara panjang lebar baru orang paham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu untai kata yang singkat sudah memuat banyak hukum. Ini dia jawami ul kalim. Dan diantaranya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal ini. Wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al Albani rahimahullah taala di dalam kitab Irwaul Ghalil mensahihkan hadis ini dengan syawahid syawahidnya. Dari Muaz bin Jabal saya bacakan dahulu حديث ini عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل خبائث فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على إيالك من طولك ولا ترفع عنهم أصاك أدبا وأخفهم في الله سبحان الله Wasiat-wasiat memuat masalah akidah ibadah yang terpenting kemudian peringatan agar, agar menjauhi maksiat kemudian juga perintah agar kita membimbing keluarga kita lengkap. Mari kita pahami sambil saya terjemahkan satu persatu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman Al-Madani Qal ia berkata Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku maknanya memerintahkanku. Wasiat ini tujuannya adalah perintah Rasulullah kepada dia agar dia memegang teguhnya, mengamalkan di dalam kehidupannya. Dan ini juga wasiat untuk kita semuanya yang disampaikan melalui Muadz bin Jabal. Ausani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku, memerintahkan kita semua bi ashri kalimat dengan sepuluh kalimat sepuluh wasiat sepuluh hukum-hukum berupa perintah-perintah dan larangan-larangan agar diamalkan oleh Mu'adz bin Jabal agar diajarkan pula oleh Mu'adz bin Jabal kepada manusia agar manusia ikut mengamalkannya apa wasiat-wasiat ini Wasiat yang pertama. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "La tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqta." Jangan engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun sekalipun engkau dibunuh atau dibakar. Allahu Akbar. Ini wasiat yang pertama. Wasiat agar menjaga kemurnian tauhid. Menjauhi kesyirikan. Ini juga wasiat para nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Yakub kepada anak-anaknya Ketika kematian menjemputnya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadati sesudahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq. Mereka menjawab, kami mengibadati ilahmu yang satu, Tuhanmu yang satu. Dan juga ilah dari Ibrahim, Ishak, Ismail dan Ishak. Ini juga wasiat seorang ayah yang sayang kepada anaknya, Luqman, Al-Hakim kepada putranya. Wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah karena Kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ini, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dengan hatimu, atau dengan lisanmu juga, atau dengan amalanmu, anggota badanmu, zahir dan batin. Jangan sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Murnikan peribadatanmu, penghambaan dirimu, obudiyahmu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hatimu Selalu ikhlaskan niatmu. Bersihkan dari noda-noda ria. Keinginan-keinginan duniawi. Hasrat-hasrat yang fana. Keinginan untuk dipuji, disanjung, mendapatkan kedudukan dan lain segala macamnya. Kesyirikan. Syirku, syirik secara batin, secara hati dalam amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai kecuali mencintai Allah, tidak mencintai sesuatu melebihi atau menyamai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali dari Allah. Semua ini amalan-amalan hati. Ar-raja, khauf, tawakal, inabah. Yang wajib kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau hai Muad bin Jabal menyekutukan Allah baik syirik kecil maupun syirik besar. Seperti orang yang barangkali bersumpah dengan selain Allah, menyebut bersumpah dengan makhluk, dengan orang tuanya, dengan nama-nama dewa-dewanya, patung dan lain segala macamnya. Atau seperti orang yang menggantungkan jimat, tangkal, untuk menolak bala, melindungi dirinya dari mara bahaya, lalu menggantungkan hatinya kepada benda-benda tersebut. Jangan. Atau syirik-syirik yang lain yang lebih besar seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang tawaf di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Mengharapkan berkah, pertolongan dari mereka. Agar rezeki lancar, mudah dapat jodoh, dan lain dan lain sebagainya. Atau meyakini pada orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, tokoh-tokoh yang sudah wafat, meyakini pada mereka bahwa mereka bisa memberikan manfaat atau menjadi perantara antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kesyirikan seperti itu bukan tidak ada, banyak terjadi. Saya ingat dulu kami nyantri di salah satu pesantren di Jawa. Ketika kami belum benar-benar memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik. Di awal-awal menempuh jalan menuntut ilmu. Pesantren yang besar, dipimpin oleh kiai yang besar pula. Dan memang diajarkan secara rutin mengunjungi kuburan-kuburan syekh-syekh, kiai-kiai yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan, keberkahan-keberkahan. Datang ke kuburannya, Salat di sana, baca Al-Quran di sana, berdoa menghadap ke kuburan itu, meminta itu terjadi. Dan itu diajarkan. Itu ada. Maka dakwah tauhid harus selalu tegak. Harus selalu dijaga dan harus menjadi prioritas utama. Karena rusak dan hancurnya suatu umat diawali dari kesyirikan. Tidak akan bisa baik perekonomian, tidak akan bisa baik mental, moral, tidak akan bisa baik suatu bangsa jika kesyirikan, dosa paling besar ini masih merajalela. Allah tidak akan berikan keberkahan kepada bangsa dan umat itu. Oleh karena itu, tidak seorang pun nabi dan rasul alaihi wassalam yang diutus Melainkan Allah berikan mereka tugas yang pertama kali adalah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Walaqad fi kulli ummatin rasulah ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah mengutus setiap umat itu pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mengatakan memerintahkan ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadatilah Allah. Hai wahiduhu, tauhidkan dia. Murnikan peribadatanmu, penghambaan dirimu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk ibadahnya, zahir dan batin, besar maupun kecil. Lillahi ta'ala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan jauhilah tagut segala bentuk kesyirikan. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, pesan beliau, "Innaka sata'ti qauman min ahli alkitab <clears throat> Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Orang yang memiliki ilmu dalam agama mereka. Dari Alkitab. Engkau harus mempersiapkannya Mu'ad. Hujah-hujahmu. Untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Faltakun awwala ma tad awal awwal awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah faltakun, hendaklah seruanmu yang pertama kali engkau mengajak mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tauhid, aqidah landasan kita. Sekarang wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, di tengah semaraknya dakwah dan semangat kaum muslimin untuk kembali kepada agama, berbondong-bondong mereka menghadiri majelis ilmu. Jangan lalaikan dakwah kepada tauhid, penjelasan tentang akidah, memperingatkan umat terhadap bahaya-bahaya kesyirikan yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kaum muslimin dan muslimah. Jangan sekutukan Allah. Wa in qutilta wa hurrikta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muaz bin Jabal memegang teguh tauhidnya. Jangan sampai dia menyekutukan Allah apapun yang terjadi, sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar. Lihat betapa pentingnya memegang akidah ini. Ini juga isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menempuh jalan ke surga itu berat. Butuh kesabaran, butuh ketegaran. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan kepadanya. Karena pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan sampai-sampai Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengingatkannya, sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar. Kau muslimin dan muslimat, Ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ketika seseorang dihadapkan kepada bahaya atau ancaman saat dia mempertahankan agamanya atau akidahnya dan ancaman itu bisa menghilangkan nyawanya, membahayakan dirinya. Ketika itu ada dua kedudukan atau level orang-orang yang beriman. Yang pertama, bersabar terhadap ujian tersebut sekalipun dibunuh atau dibakar seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjelaskan ini adalah azimah. Ini adalah kekuatan, ini adalah kemuliaan, ini adalah keutamaan, ini kedudukan yang paling tinggi. Para nabi-nabi dahulu ada sebagian mereka juga dibunuh. Dan begitu juga para sahabat, sebagian mereka dibunuh. Dalam mempertahankan tauhid dan akidahnya. Ini kedudukan yang pertama. Yang kedua, dia mempertahankan akidahnya di bawah ancaman-ancaman akan dibunuh, disiksa dan dia tidak sanggup untuk menghadapi itu. Maka ketika itu kata para ulama ada rukhsah, ada keringanan. Keringanan apa? Keringanan dibolehkannya seseorang itu melafazkan atau berpura-pura mengikuti tuntutan orang-orang kufar tersebut tetapi hatinya tetap penuh dengan keyakinan tauhid keyakinan kepada Allah azza wa jalla seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang disiksa, diancam saking beratnya siksaan tersebut dia tidak kuat lagi lalu terucaplah kata-kata kufur yang diminta oleh orang-orang musyrikin. Setelah itu dia menyesalinya dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya di surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi" Sesiapa atau siapa saja yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap penuh dengan keimanan, keyakinan, tentram, tenang, memegang keyakinan tersebut. Maka itu adalah rukhsah. Yang pertama azimah, kemuliaan, keutamaan, kekuatan. Yang kedua adalah rukhsah. Namun, seorang ahli ilmu atau seseorang yang keberadaan dia dibutuhkan oleh umat, dia harus menimbang maslahat dan mafsadah. Jika dia mempertahankan dirinya dan menyebabkan kematiannya lalu kematiannya menimpakan kelemahan bagi umat dia sangat dibutuhkan maka ketika itu tidak mengapa dia mengambil rukhsah walaupun dia seorang yang pemberani seperti yang terjadi pada sebagian ulama ketika ada fitnah khalqil Quran di zaman Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun. Ketika para ulama dipaksa untuk mengakui akidah Mu'tazilah, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Sebagian kecil ulama diantaranya adalah Imam Ahmad berpegang teguh kepada akidah akidah yang benar, akidah yang hak bahwa Al-Quran adalah kalamullah sehingga dia disiksa. Sebagian ulama lagi mengambil rukhsah kaum muslimin dan muslimah. Wasiat yang pertama ini mengajarkan kepada kita untuk teguh dan istiqomah, tegar. Memahami bahwa jalan ini berat dan kalau kita tidak meyakini itu dan menganggap enteng, maka kita tidak akan pernah sampai ke ujung bahkan mudah untuk berpaling, goyah. Lihatlah seorang sahabat yang disiksa dengan besi panas oleh majikannya. Besi panas membara yang disiapkan untuk dijadikan pedang senjata tajam itu sudah merah membara, melunak oleh api itu, ditempelkan ke tubuhnya, disiksa dia. Khabab radhiyallahu anhu. Siapa yang akan tahan siksaan itu? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandar di Hijr Ismail. Datanglah sahabat Khabbab ini. Punggungnya sudah penuh dengan bekas-bekas siksaan besi panas ini. Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memperbaiki duduknya. Beliau merasa iba, kasihan melihat sahabat ini. Tapi ketika itu beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Sahabat ini pun berkata kepada dia dengan lirih, Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ala Allah lana? Ala tantasir lana? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau memohon berdoa kepada Allah untuk menolong kami? Tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki duduknya dan Nampak dari raut wajahnya Rasulullah marah. Kok marah kepada sahabat ini? Marah karena Rasulullah ingin sahabat ini sabar, tegar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati sahabat ini dengan menceritakan kondisi umat-umat sebelum mereka. Inna mimman kana qablakum sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka itu yang digali lubang, lalu ditimbun sedadanya, kemudian diletakkan gergaji di tengah kepalanya, digergaji hingga terbelah. Tidak menyurutkannya dari akidahnya, dari agamanya. Dari mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang disisir kulitnya dengan sisir besi sehingga mengelupas dagingnya, tampak putih tulangnya. Itu tidak memalingkannya dari mengibadati Allah azza wa jalla. Walakinnakum qaumun tastahjilun. Tetapi kalian ini orang yang tergesa-gesa. Butuh kesabaran, kekuatan. Begitu juga Anda ketika Anda mematrikan di diri Anda untuk memegang teguh agama ini, menempuh jalan istiqomah, pasti akan ada ujian dan cobaan. Ujian itu sesuai dengan kadar keimanan Anda. Anda barangkali tidak akan menemukan ujian yang berat seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul dan para sahabat. Barangkali hanya ejekan, cemoohan, dikucilkan, digelari yang macam-macam. Itu hanya sedikit dari ujian dan cobaan. Di sana akan masih ada ujian-ujian yang lebih besar lagi untuk membuktikan keimanan-keimanan kita. Kaum muslimin dan muslimah. Wasiat yang pertama ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar tidak meremehkan masalah kesyirikan ini. Sekecil apapun kesyirikan bisa menjerumuskan seseorang dan membuatnya kekal di dalam neraka. Maka jangan sepelekan, jangan remehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Syekh Fadilatul Syekh Saleh Ali Syekh di dalam kitab At-Tamhid syarah kitab tauhid menjelaskan para ulama berbeda pendapat apakah ini mencakup syirik besar, syirik kecil atau hanya syirik besar saja yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau zahir ayat ini mencakup keduanya. Syirik kecil pun tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Apa maksudnya? Apabila seseorang itu melakukan tergelincir, melakukan dosa semasa hidupnya, barangkali dosa besar dan dia belum sempat bertaubat. Sebelum dia wafat, belum sempat bertaubat, maka dia tahta masyiatillah di yaumil qiyamah, dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah langsung ampuni dengan rahmat dan kasih sayangnya. Lalu masuk surga. Jika Allah menghendaki lain, maka hamba ini akan diazab Kemudian setelah bersih dari dosa-dosanya atau dia mendapat syafaat barangkali, maka dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam sorga. Berbeda dengan syirik. Kalau dia tidak taubat sebelum matinya, dosa-dosa selain syirik, kalau dia belum sempat taubat sebelum matinya, mati dengan membawa dosa masih ada harapan. Diampuni. Tapi dosa syirik tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau melakukan kesyirikan ini nabi. Bagaimana dengan kita? Jika engkau melakukan kesyirikan akan sirna, musna, habis, pupus semua amalmu. Wa la takunanna minal khasirin dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil, maka ibadah yang terkena syirik itu yang akan yang akan hilang dan lenyap atau rusak. Orang yang melakukan kesyirikan syirkul akbar tidak bertobat sebelum matinya akan kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil, maka dia tidak diampuni. Di hari kiamat seperti riak maka Allah tidak mempedulikannya. Allah biarkan dia bersama tandingan-tandingan makhluk-makhluk yang dia berbuat riak kepadanya. Allah suruh dia ambil dari minta kepada mereka kebaikan-kebaikan. Pertolongan. Maka ketika itu mereka akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang pertama, kita persingkat. Karena ada 10 wasiat ini ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wasiat yang kedua. Wala ta'uqanna walidayka dan janganlah engkau ini disertai di sini dengan nun dengan taukid penekanan nun taukid dan janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu ibu bapakmu Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pertama larangan syirik, kedua larangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini sama seperti wasiat wasiat Allah juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am Allah juga ada memberikan wasiat. Di antara wasiat itu larangan kesyirikan dan juga larangan durhaka kepada kedua orang tua. Dan di beberapa ayat serta surat lain juga Allah menyandingkan menyebutkan larangan durhaka kepada kedua orang tua setelah larangan menyekutukan Allah. Perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada kedua orang tua itu dosa yang sangat besar setelah dosa kesyirikan. Sebagaimana ibadah bakti, sebagaimana maaf bakti kepada kedua orang tua ibadah yang paling besar setelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agama kita ini agama yang paling menjaga hak. Dan di antara hak manusia yang besar yang wajib kita tunaikan. Hak kedua orang tua. Jangan engkau durhaka kepada keduanya, maknanya jangan engkau menentangnya, menyelisihinya, atau menyelisihi salah seorang darinya kecuali perintah permintaannya bertentangan dengan agama. Mengajak kepada maksiat ketika itu la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Begitu tinggi dan besarnya kedudukan kedua orang tua Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, jangan engkau durhaka, menentang, membangkang kepada kedua orang tuamu, sekalipun keduanya atau salah seorangnya memerintahkanmu meninggalkan istri dan hartamu. Allahu Akbar. Kita sedih ada orang-orang yang sudah menuntut ilmu, menerapkan mazhar sunnah-sunnah yang zahir dari penampilannya. Tetapi ternyata melalaikan orang tuanya. Bahkan terkadang istri dan anak-anaknya membuat dia lupa hartanya, membuat dia lalai dan lengah kepada kedua orang tua. jarang menjenguknya, jarang berkomunikasi, jarang menghubungi, jarang menanyakan keadaannya, tidak membantunya dengan alasan pas-pasan untuk mencukupi rumah tangganya. La ilaha illallah. Jika Anda wahai saudaraku kehilangan misalnya istrimu atau anak-anakmu barangkali Allah masih memberikan kesempatan kepadamu untuk mencari istri dan anak yang lain. Tapi jika engkau kehilangan ayahmu atau ibumu, mereka telah wafat, engkau tidak akan bisa lagi mencari gantinya di dunia. Pintu ke sorga untukmu sudah ditutup. Jika engkau tidak berbakti dan tidak diridhoinya. Lihat akhlak yang diajarkan oleh Islam. Sekalipun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk meninggalkan istrimu. Dengan memerintahkanmu bercerai. Atau meninggalkan hartamu. Misalnya ayah ibumu memintamu, menghendaki hartamu. Mereka butuh. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jangan diselisihi, jangan ditentang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tujuannya untuk menjelaskan kedudukan yang tinggi dari orang tua. Tapi bukan berarti secara mutlak apapun yang diinginkan oleh orang tua kita harus diikuti. Tidak, tetap harus diukur tadi. Dengan timbangan syari syariat selama tidak menyelisihi syariat. Tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena kanat tahti imra'atun وكان عمر Umar فقال طلقها فأبيت Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Dulu aku punya seorang istri. Umar tidak menyukainya. Umar siapa? Ayahnya. Ayah Abdullah ini. Umar ayahnya tidak menyukai istri Abdullah bin Umar ini. Lalu Umar memerintahkan dia tolik, ceraikan istrimu itu. Ayahnya, itu. Aku tidak mau. Aku tidak ikuti perkataan ayahku Umar radhiyallahu anhuma. Fa'ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Umar <clears throat> mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut bahwa Abdullah tidak mematuhinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Umar, "Ati' abaka, patuhi ayahmu." Lihat. Tetapi ketika ternyata Anda terjadi pada diri Anda, Anda menikah dengan wanita yang salihah, wanita yang beragama, yang berakhlak, yang taat. Tapi ayahmu tidak suka karena keawaman dia kejahilan dia. Malah dia memerintahkan engkau memilih wanita-wanita yang tidak mengenal agama, tidak menjaga kesucian dirinya, tidak menjaga auratnya. Lalu dia perintahkan engkau ceraikan istrimu itu. Kami tidak suka istri yang dibungkus kain yang lebar-lebar itu, misalnya. Cari istri jangan seperti itu, yang biasa-biasa aja. Bagaimana sikap kita? Apakah seperti Abdullah bin Umar tadi? Tunggu dulu. Atau bin Abi Rabah. Salah seorang ulama tabi'in. Murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma didatangi oleh seseorang yang meminta fatwa kepadanya. Orang ini berkata, "Inna ummi amaratni bitolaki imraati." Sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk menceraikan istriku. Ibunya dia menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Fazamat annaha annahu la yurdiha illa dhalik dan ibuku mengatakan dia tidak akan ridho kecuali aku menceraikan istriku. Bayangkan. Berat ini. Maka atau bin Abi Rabah berkata kepada dia, "Ittaqillaha fi ummika wa la tufariq." imro'atak. Bertakwalah engkau kepada Allah pada ibumu. Dan jangan ceraikan istrimu. Artinya tetap pertahankan istrimu ini dan tetap berbuat baik. Berusaha untuk melembutkan hati ibunya. Tetap menjaga hak-haknya, membujuknya, bersabar terhadapnya. Dan juga orang tua kita Tidaklah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini rajulun mulham yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang berilmu, kedudukannya setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil dia memerintahkan itu tanpa alasan yang benar. Pasti ada alasan-alasan yang benar sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendukungnya. Ayah Anda siapa? Ayah Anda bukan Umar maka harus ditimbang, dilihat, ditimbang dengan timbangan syariat, dinilai dengan kacamata agama, agar tidak salah langkah, namun tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, Anda ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, mudah rezeki, gampang menuntut ilmu, jaga bakti Anda kepada kedua orang tua. Karena jika orang tua ridho, Allah akan ridho kepada anda. Ketika Allah ridho kepada anda, kehidupan anda akan bahagia. Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wasiat yang ketiga. Kita persingkat. Ini banyak ini wasiat ini. Wasiat yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal wala tasrukanna salatan maktubatan jangan engkau meninggalkan salat maktubah salat wajib salat fardu mutaammidan dengan sengaja dengan sengaja berarti kalau lupa tertidur itu bukan sengaja sengaja Jangan engkau meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. فإن من ترك صلاة مكتوبة مفروضة ولو ن... na مفروضة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله sesungguhnya barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat fardu telah terlepas dari dia jaminan Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan sholat itu bukan disengaja. Misalnya karena terlalu letih dan lelah. Dia tertidur. Lalu tidak sadar ketika bangun sudah habis waktu, sudah lewat. Atau karena kesibukan dia dia lupa. Datang waktu asar saya sudah sholat tadi belum ya. Karena terlalu sibuknya. Dia lupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menama anis salati au nasiyaha, fal yusalliha hina dakaroha." Barang siapa yang ketiduran dari sol mengerjakan salat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika bangun atau ingat. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar karena letih dan lelah waktu singgah di suatu tempat mereka tidur Rasulullah tidak terbangun kecuali sudah terasa matahari di pipinya. Rasulullah bangun langsung memerintahkan sahabat Bilal salah seorang sahabat untuk mengumandangkan azan Rasulullah berpindah tempat mengajak sahabatnya pindah tempat lalu mendirikan sholat. Ini bukan disengaja. Kalau disengaja melalaikannya maka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang melalaikan sholat itu. Kaum muslimin dan muslimat. Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud terlepas darinya zimmatullah jaminan Allah dia tidak lagi berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla di dunia, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia, para ulama berbeda pendapat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat terus menerus. Apakah dia kufur keluar dari agama atau tidak? Selama dia masih meyakini. Kalau tidak meyakini itu kufur. Kalau dia masih meyakini tapi dia meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada ulama yang mengatakan selama dia masih meyakini dia tidak kufur tetapi tetap diminta taubat dan jika tidak juga dihukum mati. Sebagian ulama lagi mengatakan kalau dia memang tidak sholat sama sekali dan masih walaupun dia masih meyakini kewajiban sholat, dia kufur keluar dari agama. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Maka hukumannya diminta bertaubat, jika tidak bertaubat dihukum mati dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena dianggap murtad. Tidak mengerjakan sholat sama sekali. Sholat wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat ibadah yang agung. Tiang kedua bagi Islam setelah syahadat. Ibadah yang menentukan bagi hamba kelak di yaumil qiyamah. Tolak ukur keistiqomah, keistiqomahan dan kebenaran agama seseorang. Salat ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai garis pembatas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis Muslim, riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada lagi benteng yang melindungi, menjaga dia dari kesyirikan dan kekufuran. Jatuh ke lembah kesyirikan atau kekufuran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga salat ini. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, muhafadha, jagalah dengan benar bersungguh-sungguh salat-salat kalian, khususnya salat wusta yaitu salat asar. Salat asar ini wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, salat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena dia ada di penghujung hari Manusia sudah capek, sudah letih, pulang bekerja, akhirnya dia tunda-tunda, nanti dahulu, istirahat dahulu. Atau di penghujung hari itu lagi sibuk-sibuknya. Banyak permainan, banyak kegiatan-kegiatan, bersantai, berkumpul-kumpul dengan teman, karib kerabat dan keluarga. Oleh karena itu pula hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat asar ini sangat sangat berat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, lenyap amalannya hari itu. Habis, sirna, pupus, sia-sia. Bahkan dahulu salafus saleh mereka memandang kehilangan istri, keluarga, harta benda lebih baik daripada kehilangan sholat asar. Begitu juga sholat yang berat dilakukan dan banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sholat isya dan subuh. Dan ini juga menjadi barometer keimanan seseorang. Athqalus salati alal munafiqin al-isya wal fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan Subuh. Kalau mereka tahu kebaikan, keutamaan yang ada pada kedua salat ini pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak atau merayap. Wajib kita menjaga ibadah salat kita. Memerintahkan keluarga kita untuk menjaganya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkan keluargamu menegakkan salat dan bersabar di atasnya. Begitu pentingnya pendidikan sholat ini, anak umur tujuh tahun sudah wajib diperintahkan untuk sholat. Melatih mereka. Muru auladakum fis sabah. Perintahkan anak-anak kalian menegakkan sholat di umur tujuh tahun. Bahkan kalau di umur sepuluh tahun masih susah, masih malas-malasan, masih meninggalkan sholat, diizinkan untuk memukulnya. Dalam rangka mendidik. Ibadah salat salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kalian, jaga salat kalian. Bahkan beliau berusaha untuk menegakkan salat berjamaah sampai pingsan tiga kali. Para sahabat dahulu di zaman mereka di antara mereka itu ada yang diapit, dibopong oleh dua orang, ditegakkan di untuk menghadiri sholat berjamaah. Begitu perhatian mereka terhadap sholat dan menjaga sholat Wasiat yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wala tashrabanna khamra, fa innahu ra'su kulli fahishah." Janganlah engkau meminum khamar, minuman keras atau sejenisnya, sesungguhnya dia adalah induk segala keburukan. Fahishah maknanya keburukan. Khamar wahai saudaraku. Maknanya menutupi. Khamar yakhmuru. Oleh karena itu penutup kepala wanita itu di dalam bahasa Arab bahkan bahasa Al-Qur'an disebut dengan khimar. Penutup kepala itu seperti jilbab yang dipakai sekarang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ hendaklah mereka mengulurkan khimar selendang penutup kepala mereka itu sampai menutupi dada-dada mereka khimar menutupi kepala penutup kepala nah dinamakan khomar sesuatu yang memabukkan itu karena dia menutup otak akal sehat manusia tertutup terbungkus sehingga dia tidak bisa berpikir yang baik lagi tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk Pola pikir dia jadi terbalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Memabukkan, memabukkan itu maksudnya menghilangkan fungsi akal dengan diiringi orang kehilangan kesadaran dengan disertai perasaan nikmat. Itu mabuk. Orang pingsan hilang akal juga, tidur juga, tapi kan tidak ada perasaannya nikmat. Kalau ini dia hilang akal, tapi dia merasakan nikmat. Lalu ilusi-ilusi muncul, khayalan-khayalan. Ini orang mabuk. Nah ini berbahaya. Orang yang sudah ter bungkus otaknya, akal sehatnya oleh candu, khamar, miras, minuman keras, narkoba dan sejenisnya ini akan melakukan apa saja, kejahatan apa saja untuk memperturutkan hawa nafsunya agar terpuaskan bisa mengkonsumsi narkoba, miras dan khamar ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingatkannya, mewasiatkan agar menjauhi menjauhi khomar karena khomar ini induk segala kejahatan. Ketika khomar sudah merasuki kehidupan suatu umat, suatu bangsa, suatu kaum, maka tunggulah akan banyak kejahatan, kerusakan, kriminal, maksiat tersebar di sana. Perzinahan, pemerkosaan, pelecehan, pembunuhan, perampokan, semuanya akan akan merajalela. Orang-orang kafir paham. Musuh-musuh Islam mengerti. Ini kelemahannya. Maka mereka berusaha untuk merusak negeri ini, bangsa ini, umat Islam ini. Dengan memasok, memasukkan, menyebarluaskan segala bentuk obat-obatan terlarang. Miras, minuman keras, khamar, dan sejenisnya. Kemudian di samping itu, setelah diberi obat-obatan, mereka recok, eh, mereka cekoki juga otak para generasi muda itu dengan wanita, musik dan nyanyian habis sudah. Nauzubillah. Ini, ini bahaya yang harus dipahami oleh bangsa ini, oleh umat ini, oleh semua kita, para ulama, para dai, para guru, orang tua, pemuda, wanita muslimah, semuanya harus menyadari ini, berjuang untuk memerangi kemungkaran ini. Wasiat yang kelima, Wa iyyaka wal ma'siyata. Waspadailah dan jauhilah olehmu maksiat. Fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah. Karena apabila seseorang melakukan maksiat, maka telah halal atau akan turun kepadanya hukuman dari Allah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dalam kisah runtuhnya khilafah Bani Umayyah ketika Bani Abbasiyah berhasil merebut kepemimpinan mereka memburu sisa-sisa keturunan-keturunan Bani Umayyah untuk dipenjara dan sebagian dibunuh. Nah, salah seorang pangeran keturunan dari Bani Umayyah yang selamat yang menjadi khalifah ketika itu lari bersama pengikut-pengikut setianya. Lari lalu masuk ke salah satu kerajaan orang Nasoro. Nama daerahnya itu kerajaan Nubah atau Nubah. Masuk di sana. Masuk di sana lalu minta suaka politik, minta perlindungan. Lalu mereka memasang tenda, camp. Ini bersama pengikut-pengikut setianya dan keluarganya. Sampailah berita tersebut kepada sang raja. Raja Nasrani. Lalu datang prajuritnya, prajuritnya menyampaikan kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri ini dari kejaran Bani Abbasiyah ini dia waktu itu khalifah terakhir bahwa raja akan mengunjungi mereka. Maka bersiap-siap mereka mereka bentang permadani. Mereka bentang permadani untuk menyambut sang raja. Lalu di dalam tenda kemah keturunan Bani Umayyah ini menunggu dengan pasukannya. Datanglah raja itu. Raja itu dengan pasukannya. Lalu dia turun dari kudanya dan dia tidak mau menginjak permadani atau karpet yang sudah dibentangkan itu. Berjalan sambil menunduk. Lalu dia masuk ke dalam tenda dan tidak mau duduk di atas permadani maupun di atas sofa-sofa yang disediakan. Dia duduk di atas tanah. Maka keturunan Bani Umayyah ini berkata kepada dia, Kenapa engkau tidak menginjak permadani kami dan kenapa engkau duduk di atas tanah sedangkan engkau adalah raja, antal malik. Apa kata raja ini? Dia orang nasor, orang non muslim. Sudah sepatutnya seorang raja untuk merendah di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan mereka, kata mereka. Di hadapan Tuhannya ketika Tuhannya memberikan kemenangan. Dia merasa itu kemenangan. Sekarang orang Islam datang kepada dia. Maka sudah sepatutnya merendah di hadapan Tuhannya. Kemudian mulailah terjadi dialog pembicaraan. Di antara sang raja ini dengan pelarian dari Bani Umayyah ini. Apa kata sang raja? Telah sampai berita kepada kami bahwasanya kalian ini adalah kaum yang melanggar larangan dari Tuhan kalian sendiri. Kalian haramkan khamar, tapi kami dengar kalian meminum minuman keras. Ada apa? Lalu pelarian dari Bani Umayyah ini menjawab, "Oh, yang melakukan itu adalah budak-budak kami, orang-orang baru yang masuk Islam, yang belum mengerti agama, begini, begitu dan segala macamnya." Dia buat alasan. Raja ini melanjutkan lagi. Kenapa kami mendengar kalian mengharamkan emas, mengharamkan sutra untuk kaum laki-laki kalian, tetapi kenapa kalian mengenakannya, memakainya? Lalu kata dia, orang-orang ajam menguasai kami. Mereka banyak memasuk Islam dan memegang tampuk-tampuk pimpinan dalam kekuasaan kami. Mereka yang melakukannya begini, begini, dibuat alasan-alasan lagi. Kenapa kalian menzalimi rakyat kalian? Sementara kalian sementara agama kalian melarang memungut pajak, merusak tanam-tanaman, merampas harta. Kalian merampas harta rakyat-rakyat kalian. Disebut alasan-alasannya. Akhirnya sang raja itu sambil menundukkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengatakan, kalian mengatakan yang melakukan ini adalah orang-orang ajam, budak-budak kalian, dan segala macamnya. Kalian adalah orang-orang yang tidak mengamalkan agama kalian. Saya beri waktu kalian tiga hari. Setelah itu kalian harus pergi atau saya perangi. Karena saya saya tahu, karena saya yakin akan ada kemurkaan-kemurkaan Allah yang mengiringi kalian setelah terbuangnya kalian dari negeri kalian. Dan saya tidak ingin kemurkaan Tuhan kalian itu turun, kalian berada di negeri saya. Bayangkan, ini orang kafir berbicara. Kenapa? Karena maksiat di akhir-akhir masa Bani Umayyah, khalifah-khalifahnya hidup gemerlap. Pemimpin-pemimpin selain khalifah ketika itu juga banyak yang terlena dengan kenikmatan duniawi, minum-minuman keras dan lain segala macamnya. Ketika itu Allah pilih kaum lain untuk memimpin kaum muslimin. Allah ambil kekuasaan itu dari mereka. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat penyebabnya. Maksiatlah yang menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh diterjang oleh badai, ditenggelamkan air yang turun dari langit dan memancar dari bumi? Maksiat kepada Allah, penentangan kepada Allah, yaitu kesyirikan, maksiat paling besar. Apa pula yang menyebabkan kaum Nabi Lut diangkat oleh malaikat kampung mereka ke langit. Lalu dibalikkan dan ditimpakan kembali ke bumi. Maksiat, dosa. Begitu juga umat-umat yang lain. Iyaka wal maksiyata. Jauhilah olehmu maksiat. Fa inna bil maksiyati karena perbuatan maksiat itu akan menyebabkan halla sakhatullahi turunnya hukuman atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiat, wahai saudaraku, wahai saudariku, hindari. Anda tidak pernah tahu maksiat yang mana yang akan bisa mencampakkan, menggelincirkan kaki Anda ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, waliyahzubillah. Lihatlah. Wanita itu, dia tidak pernah berpikir dan menyangka sebelumnya bahwa perbuatannya mengikat kucing dan tidak memberinya makan sehingga kucing itu mati menyebabkan dia masuk neraka. Dia tidak paham. Dia tidak menyangka itu. Dan lihatlah wanita itu juga tidak mengira bahwa ibadah sholat malamnya, puasa-puasa sunatnya tidak bermanfaat. Bahkan dia tergelincir ke dalam jurang neraka karena lisannya menyakiti tetangganya. Ada dalam hadis. maksiat yang dianggap sepele dan kecil. Dia sebelumnya tidak menyangka dan tidak mengira. Begitu juga perbuatan baik. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena Anda tidak tahu perbuatan baik yang mana yang akan menyelamatkan Anda. Wanita lacur itu juga tidak pernah tahu bahwa perbuatannya akan menyebabkan dia diampuni ketika dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dia tidak tahu ternyata perbuatannya itu yang menyebabkan dia diampun, diampuni. Maka jangan sepelekan, jangan remehkan. Jauhi maksiat sekecil apapun, berusaha menghindarinya. Kalau tergelincir, segera bertaubat, bersikfar, meningkatkan ibadah, bersihkan diri. Wasiat yang keenam. Wa iyyaka wal firara minaz zahafi wa in halakan nas. Dan janganlah engkau lari dari medan perang sekalipun manusia binasa. Agama Islam adalah agama keberanian. Umatnya adalah umat-umat yang pemberani. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi awal Islam, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang pemberani dalam menegakkan agama Allah. Salah satunya di medan perang. Ketika misalnya jihad disyariatkan, terjadi peperangan kaum muslimin berperang, berhadapan dengan musuh. Ketika itu di dalam Islam haram hukumnya orang yang ada saat itu berperang lari mundur, membelakangi musuhnya kabur karena takut. Itu dosa besar. Kecuali dia lari atau dia mundur itu untuk taktik, strategi mundur untuk membuat perangkap dan jebakan kepada musuh atau untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain atau dengan alasan kekuatan kaum muslimin tidak berimbang kalau dipaksakan habis semuanya kaum muslimin merugi besar ketika itu boleh seperti yang dilakukan oleh siapa sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah dia melihat menyelamatkan pasukan kaum muslimin ini adalah lebih baik dan kekuatan bagi kaum muslimin maka dia berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kepungan musuh ketika itu sambil memberikan menimpakan kerugian yang besar juga kepada orang-orang kufar. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sifat berani merupakan akhlak Islam yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia. Orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladaninya, mempelajari sunnahnya, juga harus mempelajari keberaniannya dan mencontohnya. Keberanian seseorang seiring dengan kekuatan imannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia kuat keimanannya, semakin dia bergantung kepada Allah, sentiasa berzikir, dekat dengan Allah, maka Allah munculkan keberanian pada dirinya. Rasulullah adalah orang yang paling berani sehingga para sahabat menyebutkan apabila perang berkecamuk, bergejolak, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling orang yang terdepan dan mereka berlindung di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika di kota Madinah malam hari terdengar bunyi yang menggelegar, Por! sehingga tersentak penduduk Madinah terkejut bangun kaum laki-laki segera segera mengambil pedang mereka. Kemudian memasang pelana-pelana kuda mereka. Berusaha memacu kuda mereka mengejar suara, sumber suara itu. Ketika mereka dalam perjalanan untuk memburu sumber suara itu, dalam kegelapan mereka bertemu dengan Rasulullah sudah pulang dari sumber suara itu sendirian. Sambil memanggul pedang, naik kuda tanpa pelana. Rasulullah menenangkan kaum menenangkan kaum muslimin ketika itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanyalah suara laut. Bayangkan ketika itu. Jarak kota Madinah dengan laut yang terdekat Yanbu itu sekitar 200 kiloan. Terdengar gelegarnya. Entah apa yang terjadi ketika itu. Sampai di kota Madinah. Orang ketakutan. Kaum muslimin yang laki-laki semua memburu sumber suara itu. Ternyata Rasulullah sudah seorang diri. Mengatakan aman, aman. Tidak ada apa-apa. Lihat keberanian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketujuh. Wa idza asaban nasu mutan wa anta fihim fathbut. Dan apabila wabah taun menimpa manusia dan engkau hai Muaz berada di tengah mereka Fathbut maka tetaplah di sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, wa idha waqa'at ta'un bi baladin apabila ada ta'un menimpa suatu balad suatu negeri wa antum fihi dan kalian berada di negeri tersebut fala takhruju fala takhruju minhu jangan kalian tinggalkan negeri tersebut Wa idza waqa'a bi baladin walastum fihi dan jika taun itu mewabah di satu negeri, kalian tidak berada di sana, fala tadkhulu ilaihi, jangan masuk ke sana. Taun penyakit berbahaya yang menyerang dan menular secara cepat sehingga membunuh. Dan itu terjadi di Syam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taun Amwas, Muaz ketika itu di sana menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi taun. Dalam waktu yang sekejap ribuan orang mati. Umar radhiyallahu anhu khawatir terhadap sahabat ini. Dia kirim surat. Dia perintahkan Muas ke Madinah dengan alasan ada urusan yang ingin dibicarakannya. Muas paham tujuan Umar adalah ingin menyelamatkannya. Dan Muaz ketika dia mendengar wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dia pegang teguh pesan itu. Dia ingat betul. Maka dia menolak perintah Umar itu. Saya tahu apa yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Tetapi dia memilih untuk mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar negeri tersebut dikarantina. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar agar penyakit itu tidak menular kepada orang orang lain. Atau tidak boleh yang di luar itu masuk ke sana agar tidak tertular penyakit tersebut dan beliau akhirnya wafat gugur di sana diserang penyakit itu dan nanti kita di akhir akan jelaskan bagaimana wafatnya sahabat Muaz bin Jabal. <clears throat> Wasiat yang kedelapan, kita persingkat. Wa anfiq ala iyalika ala iyalika min taulik dan berinfaklah kepada keluargamu, orang-orang yang di bawah naunganmu, yang engkau pimpin, yang wajib engkau berinfak menafkahi mereka secara syar'i, seperti istri, anak-anakmu, atau orang tuamu, atau juga pembantu-pembantumu, maka berinfaklah kepada mereka sesuai dengan kelapanganmu, min taulika, sesuai dengan kelebihan hartamu. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan menceritakan di antara sifat hamba-hambanya yang terpuji ibadur rahman yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak lam yusrifu tidak berlebihan lam yaqturu tidak pula pelit orang tua seorang ayah kadang dengan alasan cinta dan sayang kepada anak, apa saja yang diminta anak diberikan. Padahal dia meracuni atau membunuh anaknya itu. Anaknya minta handphone, diberikan padahal belum masanya. Handphone tidak tanggung-tanggung pula. Smartphone, handphone-handphone yang berkelas, yang bisa mengakses internet dan segala macam. Alasannya memang sekarang sudah zamannya, kebutuhannya. Kasihan dia daripada dia main ke warnet, mendingan dia di sini. Lebih berbahaya sebenarnya. Di warnet paling dia sejam dua jam pulang. Tiga jam. Dia tidak sanggup lagi. Tidak ada duit lagi. Kalau handphone sama dia dia rumah. Dia memojok di dalam kamar. Anda tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. Malam hari Anda tidur. anak anda bermain internet. Anda tidak pernah tahu. Apa yang dia lakukan. Siapa yang mengawasinya. Kedua-duanya sama-sama berbahaya. Tapi ini lebih berbahaya lagi. Anda memberikan racun membunuh anak Anda sendiri. Kasihan dia, belikan ini, belikan itu. So istri juga. Apa saja permintaannya diberikan. Israf, berlebihan. Sehingga akhirnya membahayakan mereka. Yang baik, yang tengah-tengah. walayak turu wakana baina dzalika dan tidak pula pelit, tidak mengurangi hak anak dan istri. Dan mereka berada di antara kedua itu. kawama di tengah-tengah. Berinfak dengan adil, tidak mengurangi hak mereka tidak pula melampaui batas. <clears throat> Wasiat yang kesembilan. wala tarfa anhum asoka adaban dan janganlah engkau membuang tongkatmu dari mereka sebagai bentuk pendidikan mereka apa maksudnya ini Di dalam Islam, Islam tidak anti pendidikan memukul. Tujuannya ini mendidik ya, bukan menyakiti. Di dalam Islam, dalam kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu diizinkan seorang pendidik, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami untuk memukul keluarganya yang membangkang dalam rangka mendidik bukan menzalimi dan menyakiti Tapi di zaman sekarang susah. Orang-orang kafir sengaja mendengungkan hak-hak asasi manusia, hak anak, hak itu, hak istri, segala macam. Sehingga akhirnya seorang suami tidak punya wewenang apa-apa lagi. Seorang pendidik pun ketakutan. Padahal syariat Islam adalah syariat yang paling adil, yang seimbang. Tidak berlebihan dalam memukul menggunakan sistem pendidikan memukul karena tujuannya adalah mendidik, tidak pula menghilangkan itu 100%. Karena manusia punya sifat dan karakter berbeda. Setiap tempat memiliki sifat, karakter, iklim, kondisi dan keadaan yang berbeda, budaya yang berbeda. Seorang mukmin yang bijaksana, seorang suami dan ayah yang baik, yang bijaksana, yang cerdas, dia bisa memilah kapan dia bersikap lembut, kapan dia harus tegas kapan dia menampakkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tabrani dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani. Alikus saud, alikus saud, gantungkan cambuk di rumah kalian. Haitsu yarahu ahlul bait, biar ahlul bait, anggota keluargamu, anggota keluarga kalian melihat ada cambuk di sana, fa innahu adabun lahum. Itu akan mengingatkan mereka untuk mendidik dan mengajar mereka agar mereka tahu ada yang harus mereka segani, ada yang harus mereka hormati, ada yang harus yang mereka patuhi. Tapi di zaman sekarang susah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang istri, "Wallati wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna." Istri-istri kalian yang kalian khawatirkan nushuz, kufur membangkang kepada kalian, beri dia nasihat dengan baik. Mau idhah, Beri dia pengajaran. Kalau tidak berubah, tidak mempan, jauhkan dia di ranjang, di tempat tidur. Sekarang malah pria wanita-wanita, istri-istri malah berani. Ketika suaminya menjauhi dari ranjang malah silahkan siapa butuh. Akhirnya suaminya pula yang merana. Ternyata tidak mempan juga. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wadribuhunna. Pukul tapi pukul ini bukan tendang, bukan tinju, bukan tempeleng di wajah, tidak. Tetapi tetap ada. Kalau sekarang berhati-hati Anda terhadap istri Anda. Padahal Anda bertujuan memukul dia itu bukan menempeleng atau segala macam, tidak pula begitu menyakiti, hanya mendidik dia, Anda bisa diadukan kekerasan rumah tangga, KDRT. Jadi pernah terjadi itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tadribu ima Allah." Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang wanita, para wanita-wanita muslimah. Dilarang. Akhirnya datanglah Umar, Umar yang berani bicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Zairnan nisa ala azwajihinna. Sekarang para wanita sudah berani lancang, membangkang terhadap suami-suaminya. Karena waktu itu ada larangan memukul. Akhirnya para wanita jadi berani kepada suaminya. Umar mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberi keringanan. Boleh dipukul. Farakhasa fidor bihinna. Setelah dibolehkan memukul, suami merasa dapat angin pula. Akhirnya banyak istri-istri yang dipukul, maka para wanita berkeliling ke istri-istri Nabi saw Alaihi Wasallam mengadu. Sampai pula ada sekitar di beberapa riwayat disebutkan sekitar 70 wanita mereka mendatangi istri-istri Nabi menceritakan dipukul oleh suaminya, dipukul oleh suaminya. Mengadu. Sampai pula berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Laqad tafa, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsir." telah datang kepada keluarga Muhammad banyak wanita yashkuna azwajahunna mengadukan suami-suami mereka laisa ulaika bikhiyarikum bukanlah mereka suami-suami itu orang-orang terbaik di antara kalian ini mungkin orang-orang yang memukul tidak sesuai dengan aturan atau dengan timbangan-timbangan syar'i jadi dari sinilah perlu dilihat Seorang suami, seorang ayah harus mengerti kapan dia dibolehkan untuk memukul dan pukulan itu bukan pukulan menyakiti, menzalimi atau di tempat-tempat yang dilarang, yang berbahaya, tetapi pukulan dalam rangka mendidik. Bahkan selagi tidak perlu dan tidak membutuhkan jangan. Rasulullah tidak pernah memukul istri-istrinya. Karena istri beliau juga orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nanti istri-istri jelaskan seperti itu. Abang Kenapa begini-begini? Kasar, keras, dan segala macam. Lihat Rasulullah dengan istrinya. Nah, Anda wahai istri juga paham istri Rasulullah siapa. Dan Anda siapa. Kalau memang ingin seperti itu, Anda juga harus bisa seperti istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Yang menghormati, memuliakan suami yang tunduk, patuh. Yang betul-betul mengerti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al Albani bahwa wanita itu lantajida lan tajida imra'atun halawatal iman seorang wanita itu tidak akan pernah merasakan mengecap manis lezat dan nikmatnya iman hatta sehingga dia ataat zaujaha tunduk patuh kepada suaminya kalau tidak dia tidak akan merasakan nikmatnya iman itu nah jadi di dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendidik keluarga kita. Dan juga mendidik ini tentu dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang ke-10 tapi masih ada wasiat dalam riwayat lain ya. Ini yang dalam satu hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa akhifhum fillah dan takutkan akhifum akhafa yukhifu buat mereka takut takut takuti mereka dengan Allah ingatkan mereka kepada Allah ingatkan mereka kepada sorga dan neraka ingatkan mereka agar jangan menyelisih dan menentang perintah Allah ingatkan mereka dengan mengajarkan mereka agama dengan mengajak mereka menerapkan akhlak-akhlak yang mulia budi pekerti yang terpuji ini kewajiban suami kewajiban orang tua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat terhadap apa yang dia pimpin. Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga keluarga mereka dari api dari api neraka dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ibnu Katsir menjelaskan maksud menjaga mereka ini dengan mengajarkan mereka agama. Memerintahkan mereka menegakkan agama. Wajib seorang suami, wajib seorang ayah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarganya, di rumah tangganya karena dia pemimpin yang bertanggung jawab untuk itu. Ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ini 10 wasiat. Kita berpindah kepada wasiat yang lain. Dari wasiat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Wasiat yang berikut ini adalah bagian dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia berdakwah kepada tauhid, syahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengajak mereka menegakkan salat, mengajak mereka menunaikan zakat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya eh, Muaz berkata, "Akhiru ma akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil gharas. Pesan terakhir, wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku tatkala aku meletakkan kakiku. Al-gharas itu, gharzi itu injakan kaki yang digantungkan di pelana kuda. Kalau dalam istilahnya sanggurdi kalau dalam istilah bahasa kita, ada besi tempat meletakkan kaki kalau orang menunggang kuda. Nah, kata Muad, pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepadaku ketika aku menjejakkan kakiku di tempat injakan kaki di atas kuda itu, beliau berkata, "Wahassin." khuluqaka bin nasi ya Mu'ad. Perbaikilah akhlakmu kepada manusia atau terhadap manusia wahai Mu'ad. Perbaikilah akhlakmu terhadap manusia. Perhatikan wahai kaum muslimin. Ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Di awal pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal adalah untuk berdakwah, mengajarkan agama ke Yaman. Lalu sebelum Muaz berangkat, pesan beliau terakhir salah satunya adalah perbaiki akhlakmu kepada manusia. Apa hubungan dakwah dengan akhlak yang baik? Banyak. Banyak sekali kaum muslimin dan muslimat. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Sahabat ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Begitu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sahabat ini, "Inni la'alam annahu Allah wa rasulah." Sesungguhnya aku benar-benar tahu Abdullah ini mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin memberikan apa saja yang bisa dia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, jaa Arabiyun ilal Madinah. Datang orang-orang Arab Badui ke Madinah menjual madu. Madu asal. Ketika dia lihat madu itu dia teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah membeli madu itu untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak punya uang. Maka dia hutang. Dia katakan besok saya bayar. Saya hutang dulu. Dibawanya madu itu Lalu dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak hadiah. Diambil oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya datang orang itu menagih hutang kepada Abdullah ini. Abdullah, berikan uangnya, bayar hutangmu. Ah, Abdullah ini tidak punya uang. Dibawanya orang itu, ayo menemui Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bayarkan hutang madu kemarin. Hah? Rasulullah kaget. Apa kata Rasulullah? Bukankah itu hadiah untuk saya? Benar Rasulullah, tapi saya nggak punya uang membayarnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ata thamanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan dia berikan uang untuk membayar madu itu. Akhlak. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa dia bercanda, tertawa kepada Abdullah ini. Padahal Abdullah melakukan perbuatan seperti itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, lanjut dengarkan kelanjutan kisah ini. Ternyata Abdullah ini wahai saudaraku, seorang pecandu khamar. Pemabok. Bahkan sudah sering, sudah berapa kali dia tertangkap dan dicambuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika dia tertangkap minum khamar lagi. Dicambuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dicambuk ada salah seorang sahabat yang melaknat Abdullah ini. Ada salah seorang sahabat yang melaknatnya. Apa kata sahabat ini? Semoga Allah melaknatmu. Alangkah banyaknya perbuatan yang kau lakukan. Seringnya kau dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan kepada sahabat ini, "Mahlan, tahan. lihatlah anu Jangan kalian melaknatnya. Inilah a'lam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Saya ini tahu kata Rasulullah, dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu akbar. Bayangkan antum akhlak Rasulullah SAW bagaimana rasanya orang ini dia dihukum karena mabuk ketika dibenci dihujat oleh orang ada yang membelanya nabi yang membelanya mengatakan dia ini muslim saudara kalian dia mencintai Allah dan rasulnya la takunu auna syaitan ala akhikum jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian karena kalau dia dihujat dicela disikapi seperti itu mungkin dia putus asa sudahlah saya ini memang orang jahat tidak ada harapan saya untuk baik. Sudah, saya sudah terlanjur begini. Ya, ini, inilah saya apa adanya. Mungkin dia tidak akan bertobat dan tidak akan berubah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maukif kesempatan itu beliau bela, beliau besarkan hatinya, beliau sebutkan sekalipun dia bermaksiat tidak mengeluarkan dia dari lingkaran kaum muslimin. Dia ini mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadar kadar kedekatannya, ketaatannya juga. Dan ini akan membuka harapan bagi orang Bagaimana dengan kita? Dakwah dan akhlak kita kepada kaum muslimin. Kita belajar setahun, dua tahun, tiga tahun. Ketika jenggot mulai memanjang. Kita mulai merasa lebih baik dari orang-orang itu. Dari kaum muslimin. Kita mulai menjauh, meninggalkannya. Dan terkadang tidak bertegur sapa. Bahkan itu terkadang bukan pelaku-pelaku maksiat. Akhlak. Kata Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang di sore hari setelah beraktivitas, pulang ke rumahnya. Anas bersama dia. Ketika sudah dekat rumahnya, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu menarik baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Saat seraya berkata, ya Rasulullah, beri saya harta. Beri saya harta dari harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Orang Arab Badui, maklumlah, Arabi, keras, kasar. Hidup bersama onta-onta, jadi keras, kasar. Ditarik, apa kata Anas bin Malik? Begitu kuatnya tarikan itu sampai Rasulullah tertarik ke belakang dan dia melihat bekas kerah baju Rasulullah atau leher baju Rasulullah itu memerah di leher beliau yang putih itu. Memerah. Rasulullah menoleh, kemudian Rasulullah tertawa kepada orang Arab ini. Tertawa dia, Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada para sahabat, "Ambilkan uang, ambilkan harta, beri dia apa yang dia minta." La ilaha illallah. Enggak ada dia marah. Kamu enggak tahu siapa saya. Saya ini ustaz. Fulan, fulan. Tidak menghargai guru ini, kurang ajar. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia. Enggak ada perasaan merasa terhina, indah segala macam. Beliau tersenyum tertawa kepada orang itu. Anas bin Malik menceritakannya. Akhlak dalam berdakwah, dakwah dan akhlak yang baik tidak bisa dipisahkan. Jika ingin dakwah berhasil, jaga akhlak. Perbaiki akhlak kepada manusia. Ini pesan yang luar biasa. Pesan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang dai yang akan diutusnya. Masih ada lima menit lagi. Suatu ketika Mu'ad sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggenggam tangan sahabat Mu'ad. Sahabat itu wahai saudaraku. Persahabatan itu bukan sekedar untuk mengisi kekosongan. Bukan sekedar berteman atau kumpul-kumpul, tidak. Persahabatan itu harus hangat. Harus sampai ke relung-relung jiwa dan hati. Tanpa melihat batas usia. Lihat usia Rasulullah dengan dia sahabat Mu'adz ini. Muridnya. Muda. Sahabatnya ini. Rasulullah berjalan. Rasulullah genggam tangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, yang membuat sahabat ini bangga bahagia. Ya Mu'ad, walladhi nafsi biyadih, inni la uhibbuka. La ilaha illallah. Betapa bahagianya. Wahai Mu'ad, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Allahu Akbar. Dan Mu'az pun balik mengatakan demi Allah ya Rasulullah, aku juga benar-benar mencintaimu. Lalu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, ya Muad, wahai Muad, la tad'a fi kulli duburi salah. Jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung atau akhir salat antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan. Di setiap akhir atau ujung solatmu, engkau berdoa mengucapkan, Allahumma ya Allah, a'inni bantu aku, tolong aku. Ala zikrika untuk berzikir mengingatmu. Wa syukrika bersyukur kepadamu wahusni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu tanpa aun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wahai saudara-saudari kita tidak akan sanggup kita ini makhluk yang lemah lemah di hadapan hawa nafsu kita di hadapan syaitan tidak ada haul penghalang yang menghalangi kita dari maksiat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. La haula wala quwata dan tidak ada pula kekuatan yang bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. La haula wala quwata illa billah. Ini dia. Maka sudah seyogyanya kita senantiasa mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lihatlah hari ini betapa gersangnya hati kita, berat dan keluhnya lidah kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zikir pagi petang atau zikir-zikir yang lainnya. Sedangkan zikir sudah sholat saja kadang kita jarang, malas. Tidak dengan khusyuk. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Muaz dan berzikirlah engkau di setiap pepohonan dan di setiap batu-batu bebatuan. Fadkurullah, fadkurillah inda kulli syajarin wa hajarin. Berapa banyak batu-batuan, berapa banyak pepohonan. Keluar dari rumah ada pohon, ada batu. Ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikrullah. Yang menjadi benteng bagi kita dari dari syaitan. A'inni ala zikrika Bantu aku untuk mengingatmu. Zikir kehidupan hati dan jiwa kita. Zikir melembutkan hati kita yang gersang, yang kaku, yang kesat karena dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang beriman itu walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang dan damai dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tentram dan damai. Sebaik-baik zikrullah salat, membaca Al-Qur'an itu zikrullah. La ilaha illallah zikrullah. Itu semuanya adalah zikir. Dan zikir-zikir lain ada zikir yang tidak ditentukan tempat, waktu, dan bilangannya. Ada zikir yang ditentukan tempat, waktu, dan bilangannya. Jalankan zikir itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyukrika dan juga bantu aku untuk bersyukur kepada Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak. Lebih dari 300 sendi yang ada di tubuh kita harus kita tunaikan sedekahnya dan salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepadanya. Menggunakan nikmat-nikmat itu untuk, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepadanya. Wa husni ibadatika. Dan memperbagus. Mungkin kita sudah menunaikan ibadah. Tapi mungkin tidak baik. Karena kurang khusyuk. Kurang sempurna Kenapa? Karena belum benar-benar kita tunaikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masalah kekhusyukan. Anda barangkali sudah belajar sifat sholat Nabi, tapi banyak kaum muslimin belajar sifat sifat sholat Nabi belajar gerakannya. Dia berusaha menerapkan gerakan-gerakan zahirnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamil, bagus. Tapi sudahkah anda belajar juga bacaan-bacaan sholat itu? menghayati, mempelajari zikir-zikir yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu sampai sekarang doa iftitah yang anda bisa itu itu itu saja. Padahal ada beberapa bentuk doa doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menghafalnya, kita bisa dalam sholat tahajud kita baca doa iftitah yang lain. Sholat fardu lain lagi. Di sholat sunat ini bisa yang lainnya pula. Lalu kita pelajari makna dan kandungannya. Kita berusaha meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kehusukannya. Bukan sekedar sifat sholat Nabi itu bukan sekedar meniru gerakan zahir, tidak. Tetapi seluruh sholat itu dari awal sampai akhir termasuk bacaannya dan kehusukannya. Harus kita pelajari seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sudah pukul 11.30 pas dan saya rasa ini penghujung materi kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai ke hadapan saya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam wabarakatuh, Ustaz, diwasiatkan agar berinfak sesuai kemampuan dan jangan berlebih-lebihan. Sedangkan para sahabat malah ada yang berinfak seluruh hartanya di jalan Allah. Mana yang afdol apakah ada perbedaan antara infak-infak sodakoh? Saudaraku, pembahasan kita tadi yang kita bicarakan adalah berinfak kepada keluar keluarga. Menafkahi, membiayai kebutuhan keluarga kita. Wasiat tadi jelas, wa anfiq ala iya, iyalika. Iyal itu istri dan anak-anak atau orang yang dibawa tanggungan kita. Wa anfiq ala iyalika min taulika. Jadi yang dimaksud di sini berinfak kepada keluarga kita tidak berlebihan dan tidak pula mengurangi hak mereka. Adapun infak di luar itu, berinfak di jalan Allah, untuk agama Allah, untuk masjid, untuk dakwah, untuk pesantren-pesantren, untuk orang-orang miskin. Nah, jika Anda sanggup untuk berinfak semakin besar dan semakin banyak, maka itu itu tentu lebih lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan para sahabat sudah mencontohkan itu, berinfak di jalan Allah itu. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berinfak untuk membantu waktu itu ingin eh, Sallallahu Rasulullah Wasallam dan para sahabat ingin berangkat ke Tabuk berperang dan itu membutuhkan dana sokongan support dana yang besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslim berinfak ada sahabat yang berinfak dengan seluruh hartanya, ada dengan separuh hartanya, dan begitu seterusnya. Kalau Anda sanggup, silahkan. Tapi perlu diingat. Sahabat pun mereka tidak satu tingkatan. Lihat, Abu Bakar siddiq eh, Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu pernah berinfak dengan harta yang banyak. Diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kepada dia, "Wa ma tarakta li ahlika?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka dia katakan separuh dari ini. Dia infakkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya, Sallallahu alaihi nabi, dan separuh lagi untuk keluarganya. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh harta benda dia dan dia infakkan kepada Allah dan Rasulnya tanpa tersisa. Rasulullah tanyakan, "Wa ma tarakta li ahlika ya Aba Bakrin?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qal taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Keluarga siapa? Keluarga Abu Bakar. Keluarga anda mungkin tidak akan sanggup seperti itu. Dan ada seorang sahabat lagi. Ingin berwasiat hartanya. Anaknya hanya satu saat bin Abi Waqqas. Hartanya banyak. Ketika dia sakit, dia ingin berinfak dengan seluruh hartanya. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dia berkata, saya akan infakkan sepertiga dari hartaku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Naam, Naam, wasulus, Naam as-sulus, wasulusu kathir. Ya, boleh sepertiga dan sepertiga itu banyak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dia, jika engkau meninggalkan anak istrimu, keluargamu dengan berkecukupan, tidak meminta-minta kepada manusia lebih baik daripada engkau tinggalkan meminta-minta kepada manusia. Lihat, ini juga arahan dari Allah Subhanahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang berinfak pun bisa melihat kondisi keluarganya, jangan dengan berinfak malah melalaikan hak-hak keluarganya. Istri Abu Bakar, anak-anaknya tidak memiliki tuntutan-tuntutan yang banyak seperti istri dan anak Anda. Mereka orang-orang yang kuat keimanannya dan zuhud. Tidak akan pernah bisa kita sanggup seperti mereka, nah, tapi kita berusaha mengikuti, mencontoh semampu kita. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, pertimbangan apa dan batasan-batasan apa sehingga suami boleh memukul istri? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah di surah An-Nisa tadi. Wallati takhafuna nushuzahunna. Dan istri-istri kalian yang kalian khawatirkan nushuz, pembangkangan, penentangan terhadap suami. Tidak patuh, tidak taat, membangkang, menentang suami. Tidak menunaikan hak suaminya. Ketika itu apakah boleh dipukul? Belum. Jangan. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat itu, fa'idhuhunna. Beri dia nasihat, beri dia pengajaran. Saya sudah ajar kok Ustaz, dia juga nggak mau terima. Mungkin istri Anda bukan tidak mau menerima, tapi melihat kondisi Anda, dia tidak percaya dengan Anda. Masa iya suami saya seperti ini dia pula yang memberi nasihat. Tapi barangkali bisa jadi yang memberi nasihat dia kalau gurunya atau guru Anda dia bisa menerima. Maka cari orang yang bisa memberi nasihat dia, mengajarkan dia agama, mengingatkan dia. Dia setiap hari bersama Anda, tahu detil kecil besarnya diri Anda. Dia tahu Anda jaga lalai, Anda kadang lengah, Anda tidak komit, Anda tidak konsisten mengamalkan ilmu Anda, dia tahu. Ah, jangan banyak gaya lah, Bang, kata dia. Ah, Bukan dia tidak mau diingatkan, tapi dia tidak percaya melihat kondisi Anda barangkali. Maka cari orang yang bisa mengajarkannya dan Anda perbaiki diri Anda. Jangan jadikan alasan, saya sudah ajar dia usah. Sekarang tinggal menghajarnya. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah diupayakan, diingatkan dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan lembut, diberikan kasih-kasih ceramah, diajak dia mengaji, dicari orang yang bisa menasehati dan mengingatkan dia. Tidak juga berubah, masih juga nusyud, membangkang, kufur, keluar seenaknya, tidak patuh kepada suami, dan tidak menunaikan hak-hak suami. Ketika itu, tahap berikutnya. Anda bertanya batasan-batasan memukul, nah ini dia. Tahap berikutnya, pisah ranjang, tinggalkan dia di ranjang. Tidur mungkin bisa bersama, tetapi tidak dipedulikan dia di atas tempat tidur. Anda harus kuat ini, harus tahan. Kalau tidak mempan, tidak berubah juga ketika itu baru boleh. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Detail lokasi bagian tubuh mana yang dibolehkan oleh syariat untuk dipukul? Dijelaskan tidak ada penjelasan khusus ya, tapi dijelaskan oleh para ulama sambil membawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama haram hukulnya memukul wajah, kepala, karena itu ada larangan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh tempeleng. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dikiaskan kepada itu di tempat-tempat yang berbahaya, yang rawan. Anda mungkin tahu mana yang bisa membahayakan dia. Kemudian memukul itu bukan dengan sekuat tenaga, Bukan seperti Anda memukul kaum laki-laki ketika Anda berkelahi. Tidak. Memukul itu sekedar mengingatkan aja biar dia paham ini suaminya loh. Orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan yang meninggikan suaminya daripada dia, yang mengangkat derajat suaminya di atas dia, yang menjadikan suaminya itu pemimpin di tengah rumah tangganya, bukan suaminya, tetapi Allah dan Rasulnya. Dia harus paham ini. Ini maksudnya. Kalau dia sudah bisa mengerti hanya dengan suara yang keras sedikit saja dia paham, udah nggak perlu pukul lagi sebagian suami menendang istrinya. Ini tidak benar, nggak ada diajarkan seperti itu. Ini zalim itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Ulaika laisu bikhiyarikum." Mereka suami-suami seperti itu bukan suami-suami yang terbaik di antara kalian. Ya Ustadz, Apakah benar air wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampung oleh para sahabatnya? Benar. Di dalam kisah Hudaybiyah itu mereka berebut-rebut sisa wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipakai mandi, pakai mandi sisa wudhu bagaimana memakai mandi sisa wudhu itu berebut-rebut mereka pakai untuk berwudhu lagi ada dalam ember itu, dalam bejana itu. Dan ludahnya juga sampai diusapkan ke wajah dan tangannya sahabat betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meludah melainkan akan ditampung oleh para sahabat lalu dilumurkan ke tubuh mereka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keringat beliau wangi semerbak. Bagikan kesturi. Begitu juga air liur, air, air liur beliau. Ada seorang sahabat yang sakit matanya, buta, lalu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh dengan izin Allah. Anda jangan coba-coba nanti berpenyakit pula nanti. Nah, ini keistimewaan dan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manusia selain beliau, maka sama semuanya jasad, fisik, sisa-sisanya itu tidak ada keberkahannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanti ada misalnya uh, Buya, Ustadz selesai minum berebut, rebutan minumnya ngalap berkah. Sampai buang puntung rokok, puntung rokok, puntung rokoknya diperbutkan. Ada berkahnya, berkah apa di rokok? Ada seperti itu. Dulu dulu naudzubillah dan kami memohon ampun kepada Allah waktu nyantri dulu di pondok-pondok itu ada seperti itu di Jawa. Selesai pak kiainya duduk, minum, pulang, langsung berebut santri itu, merebut air minumnya. Untung rokoknya diambil. Nah, karena sudah terlalu pendek diambil tembakaunya, dilinting lagi. Sisa dari Pak Kiai. Nah, ini tidak dibenarkan dan ini tabaruk seperti ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan bahkan kalau dengan disertai dengan keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan keberkahan dan kebaikan maka ini jatuh kepada kesyirikan Saya tidak menutup adanya sebagian ulama terdahulu yang membolehkan hal itu. Bertabaruk dengan sisa-sisa orang-orang soleh. Dan itu istihad dia. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti taklid kepada seorang pun kecuali kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, kata Imam Malik, yukhadu wa yuraddu. Bisa diterima, bisa ditolak. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan boleh bertabaruk dengan sisa-sisa orang-orang soleh. Nah, Imam Nawawi adalah imam besar tanpa mengurangi kemuliaannya di sisi kita, penghormatan kita kepadanya. Tetapi kita katakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita ikuti. Adapun beliau, beliau beristihad. Allah mengampuninya insya Allah dan kita doakan. Kebaikan-kebaikan beliau sangat banyak dan mudah-mudahan itu juga akan eh, kesalahan itu tenggelam dalam lautan kebaikan-kebaikan dan jasanya terhadap Islam dan umat Islam. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi dan juga sebagian ulama yang mengikuti pendapat beliau. Kedua, orang tua sudah meninggal. Apa yang harus dikerjakan untuk menebus dosa-dosa terhadap perbuatan masa lalu terhadap orang tua? Dikarenakan ilmu fikih tauhid zaman dahulu sangat kurang pencerahannya oleh para ustadz. Tidak seperti zaman sekarang baik buku-buku, alat elektronik, TV, radio memudahkan ilmu untuk diserap mohon tuntunannya. Saudaraku. Masalah berbakti kepada kedua orang tua itu dari dulu sudah ditekankan. Itu tidak perlu belajar khusus. Fitrah itu. Orang yang durhaka kepada orang tua itu orang yang sudah rusak fitrahnya. Harus segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Jadi tidak ada alasan. Zaman sekarang ada pengajaran, ada gini dulu saya tidak tahu kalau durhaka itu dosa besar. Masa? Dari dahulu di mazhab apa saja sudah diajarkan. Bahkan orang kafir pun sudah mengajarkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi di dalam Islam. Tapi orang tua saya sekarang sudah meninggal, Ustaz, gimana caranya? Kalau orang tua sudah wafat, kita ingin menebus kesalahan kita. Ingin berbuat baik dan berbakti kepada mereka setelah wafatnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, wahai saudaraku, bertobat. Senantiasa memohon ampun kepada Allah. Memperbanyak ibadah. Yang kedua, selalu mendoakan kedua orang tua agar dia diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lewatkan dia dalam doa-doa Anda. Yang ketiga, menziarahi kuburannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menziarahi kuburan ibunya. Yang keempat, berbuat baik kepada anak-anak orang tua kita, saudara-saudara kita. Berbuat baik kepada mereka, mengasihi mereka. Menyambung silaturahim dengan saudara-saudara seayah dan seibu atau beda ayah beda ibu atau saudara yang satu ayah beda ibu. Terus karena berbuat baik kepada mereka di dunia ketika hidup kan menyenangkan orang tua. Begitu juga setelah wafat itu perbuatan baik bentuk bakti kita. Kemudian berbuat baik kepada saudara-saudari ayah dan ibu kita. Paman bibi kita dari jalur ayah dan dari jalur ibu juga. Karena paman dan bibi itu sebagai pengganti ayah dan ibu kita. Kemudian menjalin hubungan baik dengan teman-teman dan sahabat ayah ibu kita yang dahulu sudah terjalin. Itu juga termasuk bagian dari bakti. Kemudian banyak berinfak, bersedekah dan banyak beribadah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan maka akan mengalir kepada orang tua kita pahalanya. Ini khusus untuk anak. Karena anak bagian dari usaha orang tua al-waladu min kasbi walidihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, anak bagian dari usaha orang tua dan seseorang itu kata Allah tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari hasil usaha dia. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Maka berhak dia mendapatkan pahala mengalir dari setiap kebaikan sang anak. Bagaimana tindakan kita apabila di daerah kita banyak kemaksiatan-kemaksiatan? Apabila di daerah kita banyak kemaksiatan-kemaksiatan, wahai saudaraku, wajib bagi yang mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bilisa fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Kalau kita sanggup merubah dengan tangan kita dalam batasan wewenang dan kuasa kita di tengah keluarga kita terhadap saudara kita, kita bisa mencegahnya dengan tangan kita. Atau ada kemungkaran-kemungkaran yang bisa kita lakukan seperti misalnya ada wanita muslimah yang diganggu, disakiti, kita bisa bela dia. Atau ada pencopet dan segala macam. Itu sesuatu yang kita sanggupi dan tidak membahayakan kita. Silahkan. Tetapi merubah misalnya kemungkaran-kemungkaran yang itu wewenang pemimpin Orang yang memiliki wewenang karena para ulama menafsirkan di sini merubah dengan tangan itu merubah dengan kekuatan dan kekuasaan. Ini adalah wewenang ulil amri. Jika tidak maka turun ke level berikutnya Merubah dengan lisan. Dengan lisan setiap kita insya Allah sanggup melakukannya. Apa yang Anda takutkan? Jika nampak orang lagi berdua-duaan bukan mahram melakukan maksiat berpeluk-peluk misalnya di sudut jalan keremangan. Anda tahu itu dosa dan maksiat. Apa yang Anda takutkan? takutkan kalau Anda datang kepada dia lalu ucapkan salam, "Assalamualaikum." Karena Anda yakin di sini juga kaum muslimin. "Assalamualaikum." Apakah dia langsung marah? Tidak. Paling dia akan segera memperbaiki posisinya. Lalu Anda tanya, "Maaf, eh, Anda muslim?" Tanya aja. Kalau dia bilang tidak, nasihati saja. "Oh, baik. Saya hanya memberikan nasihat. Ini tempat umum, kita harus jaga adab-adab." Tidak pantas kita melakukan itu di tempat umum. Kalau dia marah ya sudah, tinggalkan. Habis perkara kan? Apa Anda akan dikeroyok dan dipukul? Ya belum tentu juga. Itu hanya ketakutan Anda saja. Atau datangi dia. Kalau dia muslim, maaf saudaraku. Kalau Anda muslim, apakah Anda suami istri? Mau apa ente? Interogasi saya. Urus diri masing-masing. Kalau dia sudah marah begitu, maaf saya hanya ingin memberi nasihat. Kalau terima silahkan, kalau enggak, enggak, apa-apa saya akan tinggalkan. Selesai perkara. Tapi kita ini memang di zaman lemahnya iman, sekedar untuk menasehati saja nggak berani. Fa'ilam fabi fabiqalbi. Jika tidak sanggup, maka dengan hati ingkari tinggalkan tempat itu. Wadalika ad'aful iman. Dengan cara yang baik, dengan lembut. Jangan dengan kasar. Oh ditangkap, disweeping, dikeroyok. Tidak, tidak dihancurkan tempat hak milik, di harta benda. Tidak, dengan lembut, diajarkan dengan hikmah. Dengan ilmu, apa salahnya orang-orang anak-anak muda malam minggu itu berkumpul seperti itu? Anda sudah cetak selebaran satu kartu misalnya berisi di situ hadis Rasulullah SAW misalnya tentang menjaga sholat atau tentang la yakhluwanna eh, rajulun wa imra'atun illa wa syaitan tidaklah berkhulwat pria dan wanita. Buat tulisan bahasa Indonesia saja biar tidak dihinakan nanti tulisan Arabnya. Udah, hadis. Anda bagi-bagikan. Datang ke situ bagikan aja, silakan, silakan. Ambil, ambil, ambil. Apa salahnya? Apa beratnya sih? Apakah Anda akan dikeroyok, dipukul, dihabisi? Enggak, cuma beri kertas itu aja. Mungkin diambilnya dia baca. Kalau dia terima, dia tersentuh dapat hidayah. Alhamdulillah, jika tidak, tidak ada masalah. Atau Anda duduk sedikit, duduk dan berkata, ayo, ayo, ayo, beri hadiah-hadiah, duduk. Datang, apa, saya ingin menyampaikan sesuatu. Wow, ceramah di situ, apa salahnya? Enggak ada masalah. Dan biasa dahulu sahabat juga seperti itu kok. Datang ke kumpulan orang-orang, lihat para sahabat itu, minta izin kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah secara terang-terangan diizinkan oleh Rasulullah SAW tampil Abu Bakar berdiri di hadapan tokoh-tokoh musyrikin di hadapan Ka'bah itu disampaikan tauhid sampai akhirnya dia dikeroyok bayangkan dikeroyok dan pingsan dan mudah-mudahan tidak seperti itu yang terjadi di zaman di zaman ini kalau kita melakukannya dengan dengan baik kemudian cara merubahnya juga bisa jadi dengan menghidupkan majelis di masjid terdekat ajak anak-anak muda orang-orang. Kemudian membagikan majalah-majalah secara gratis, VCD-VCD dakwah, menyumbang dari harta Anda. Berapa harga VCD satu kajian? Berapa? 30 ribu? Anda punya jajan berapa? Banyak duit Anda. 500 ribu, 200 ribu, 100 ribu Anda sumbangkan untuk membeli itu. Hari ini Anda bagi lima orang. Besok sekian, sekian. Subhanallah. Perbuatan yang ringan, tetapi efeknya luar biasa. Bagikan kepada tetangga-tetangga. Ada hadiah apa? Ini ada kajian ceramah. Ustadznya bagus dan segala macam. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau dengar, Anda tidak rugi kok. Tetap dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat wahai saudaraku sesuai dengan kemampuan. Jangan takut. Salah satu sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sebagaimana di surah Al-Ma'idah itu. La yakhafuna fillahi mata laim. Tidak takut celaan cemoohan di atas jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kekuatan keimanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, bersabar di atasnya, berdakwah kepadanya sehingga kita bertemu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak pertanyaan ini tapi saya mohon maaf, waktu zuhur sudah dekat ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته